Tanjim adalah ilmu tentang perbintangan. Tanjim adalah istidlal bil ahwal falakiyah alal hawadisi al ardiyah. Diterangkan oleh Syekhul Islam yang namanya tanjim adalah al istidlal bi ahwalil falakiyah alal hawadisil ardiyah berdalil mengambil dalil mengambil petunjuk bi ahwal falakiyah dengan keadaan falak perbintangan falak adalah bintang yang beredar atau falakiyah adalah terkait dengan edaran apa yang ada dari bintang-bintang. Alal hawadisil ardiyah. Atas kejadian-kejadian yang ada di bumi. Iya. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah makna at-tanjim. Sehingga tanjim ini dimasukkan ke dalam ilmu atau pembahasan at-tauhid. Kenapa demikian? Diterangkan oleh Syaikh Fauzan hafizahullah dalam syarah Kitab Tauhid. Apa hubungannya ilmu perbintangan dengan bab tauhid? Apa munasabah kaitan antara tanjim dengan kitab tauhid. Nah. Bab ini dimasukkan ke dalam kitab tauhid kata Syekh Saleh Fauzan lima kana fi ba'di tanjimi batila. Karena pada sebagian ilmu perbintangan batila ada ilmu yang batin. Karena di dalam pada sebagian ilmu perbintangan itu batil. Ada ilmu perbintangan yang batil hukumnya. Bahkan bisa jadi syirik hukumnya. Nanti akan dibahas. Lima fihi yang kedua. Walima fihi min da'wa musyarakatillah fi ilmil ghaib karena di dalam ilmu perbintangan juga min da'wa musyarakatillah fi ilmil ghaib terdapat anggapan pengakuan berserikatnya Allah berserikatnya Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang goib tadi. Mereka mengaku-ngaku dengan ilmu bintang ikut mengetahui perkara yang goib Iya. Wa ta'aluqul qalbi bi ghairillah watan watan wa nisbati tasarruf ila nujum yang ketiga, wa ta'alluqul qalbi bi ghairillah. Serta menggantungkan hati kepada selain Allah. Wa nisbatu tasarruf ila nujum dengan menyandarkan kejadian-kejadian kepada bintang-bintang. Nah, tiga poin ini kata Syekh Wadhalika yunafi atauhid. Maka tiga keadaan ini yunafi at-tauhid. Menghilangkan tauhid. Karena orang yang bertauhid yakin. Yang ngerti barang goib hanya Allah. Para munajim, munajim ahli perbintangan tidak ngerti. Kalau dia menyandarkan kejadian kepada mereka ahli tanjin, berarti dia telah mensekutukan Allah dengan ahli bintang. Kalau diyakini di sana ada selain Allah yang mengatur kejadian-kejadian berupa bintang. Padahal bintang itu milik Allah. Allah katakan وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا فيه dalam surat Al-Jasiyah ayat ke-13 wasakhara dan Allah yang menundukkan lakum untuk kalian apa yang Allah tundukkan ayuhan nas ma fis samawat apa-apa yang di langit sana wal ardi dan apa yang di muka bumi jami'an semuanya jadi semua yang di langit dan di bumi sakharalakum ditundukkan oleh Allah berarti kalau meyakini ahli nujum dengan keyakinannya bintang kut mengatur kejadian yang ada di bumi berarti telah menserikatkan Allah dengan bintang. Ini syirik. Maka dimasukkan ke dalam kitab tauhid karena keyakinan seperti ini yudafi tauhid. Menafikan tauhid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah dan juga dinisbatkan kitab At-Tauhid. Artinya nisbatkan bab ini ke dalam kitab Tauhid. Nasaba ay ya'taqida lahu bab hada yubayyin fihi linnau'il jaiz fihi juga. Disandarkan bab ini ke dalam kitab at Tauhid untuk menjelaskan di dalam ilmu tanjim ma fihi jais. Ada yang terlarang, ada yang boleh. Supaya apa? Supaya diterangkan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Liyakuna al-muslim ala basirah fidalik. Agar seorang muslim itu ala basirah di atas ilmu dan keyakinan. Jadi seorang muslim beribadah berjalan di atas jalannya Rasul ala basirah. Ibadahnya di atas ilmu, ucapannya di atas ilmu, keyakinannya di atas ilmu, dakwahnya di atas ilmu. Itulah jalannya Rasul. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Inilah jalanku tauhid. Ad'u ila Allah, aku ajak kalian ke jalannya Allah, mentauhidkan Allah. Ala basirah di atas basirah, lihat ilmu Makanya seorang muslim dia mengatakan ini boleh. Apa alasannya? Apa ilmunya? Wah, ini terlarang. Apa hujahnya? Ini seharusnya seorang muslim dia beribadah kepada Allah ala basirah. Ya. Sehingga dimasukkan bab ini dalam kitab tauhid sebagaimana disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah beberapa asbab munasabah kitab ini. Sekarang kita masuk penjelasan asy Soleh Saleh Al-Faimin babu ma fi tanjim at-tanjim ma huwa tanjim. Secara bahasa tanjim masdarun isim masdar Ism ya, master dari kalimat najjama yunajjimu tanjiman. Jimnya ditasydid. Dalam bahasa Arab ini adalah ditambah satu huruf. Huruf najama ditasydid jimnya menjadi najjama tanjim. Apa maknanya? Ai ta'allumu ilmin nujum Tanjim adalah mempelajari ilmu perbintangan. Jadi tanjim adalah mempelajari ilmu-ilmu perbintangan. Atau i'taqada ta'thira an-nujum atau keyakinan. Tanjim adalah sebuah keyakinan adanya pengaruh bintang-bintang. Iya. Jadi orang dulu ketika mereka meramal nasib, belajar ilmu tanjim. Iya. Belajar ilmu tanjim. Iya. Maka Nabi mengatakan manik tabasa ilman minan nujum. Barang siapa yang mengambil Mengambil ilmu dari ilmu perbintangan. Apa kata beliau? Iqtabasa syu'batan minas sihri. Dia telah mengambil cabang dari cabang ilmu sihir. Zada mazad. Akan bertambah. Dan akan bertambah kekufurannya. Akhrajahu Abu Dawud wa Ibnu Majah fil Adab dan di sahih oleh Syekh Mukbil dalam Sahihul Jami' kaum muslimin jadi itu yang namanya tanjim sekarang wa ilmu nujum yang qasimu ila qismain Ilmu perbintangan itu terbagi menjadi dua. Lihat perinciannya. Ilmu nujum dibagi menjadi dua. Iya. Yang pertama, ilmu taksir. Ilmu at-taksir. Yang kedua, ilmu at-taisir. Apa itu ilmu taksir? Nanti akan terangkan ilmu tentang perbintangan yang dihubungkan dengan kejadian-kejadian terjadinya kejadian dihubungkan dengan bintang bintangnya apa ini? wah orang ini bintangnya Leo hmm. Leo bulan apa lahirnya? Hah? bulan apa Leo? Ada yang tahu? Wah, wow. oh pantas. Nasibnya ini, ini, ini, ini. Hmm. Wah orang ini bintangnya Gemini, Gemini, Gemini betul? Wah oh, nasibnya ini diramal. Ada hubungannya bulan kelahiran atau bintang dihubungkan dengan bulan kelahirannya dan diramallah nasib. Ya. Jadi nasib untung sialnya pengaruh dari bintang kelahirannya. Ini ilmu taksir. Yang kedua, ilmu at-taisir. Ilmu perbintangan jenis yang kedua namanya ilmu at-taisir. Ilmu taisir ilmu tentang perbintangan yang dipelajari dengannya untuk perkara-perkara yang duniawiyah. Iya. Seperti apa? Ngerti arah. Para nelayan di tengah laut belum ada kompas zaman itu. Lalu pakai apa mengetahui arah? Timur, barat, utara, selatan dengan bintang. Ya. Allah katakan dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat ke-16 وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ dan tanda-tanda dengan apa? dengan bintang tanda-tanda tenger oh tandanya di sana utara itu bintangnya sebelah itu Orang yang mengamati terbitnya bintang dan gugusan bintang itu untuk arah biasanya. Oh itu arahnya timur. Maka ada istilah bintang timur. Karena nongolnya selalu di timur. Ya. Orang yang biasa mengamati paham, itu bintang timur. Berarti kita posisinya sebelah barat, karena di sebelah timur. Wa binajibihum yahtadun. Dan dengan bintang itu hum yahtadun. Mereka bisa mendapatkan petunjuk, petunjuk arah. Itu namanya ilmu at-taisir. Barakallahu fikum. Sekarang pembagiannya. Kalau ilmu at-taksir terbagi menjadi tiga jenis. Kalau Syekh wa wa ilmu taksir dan ilmu perbintangan untuk mengetahui pengaruh dari bintang lebih tepat ilmu ramal tanjim ya. termasuk jenis dari ilmu ramal ini yang qasimu ila salah sati aksam terbagi menjadi tiga macam yang pertama ayat taqida anna hadhihi nujuba mu'athiratun fa'ilatun. Yang pertama, jenis ilmu bintang tentang taksir ayat takida. Jika diyakini ana hadhihi nujuma bahwa bintang-bintang ini muasiratun fa'ilatun yang mempengaruhi. Yang muasir, yang memberi pengaruh terhadap kejadian. Fa'ilatun yang berbuat adanya kejadian. Nah, dia belajar ilmu bintang untuk diyakini bahwa bintang itu yang berpengaruh, yang memiliki pengaruh dan dia yang berbuat atas segala bentuk kejadian. Bimakna Artinya annaha hiya allati takhluqul hawadis wasyurur. Artinya dia meyakini bahwa bintang yang menciptakan kejadian-kejadian wasyurur kejelekan-kejelekan nah maka ilmu bintang yang seperti ini jenisnya termasuk syirkun akbar. Jenisnya syirik akbar. Kenapa syirik akbar? Kenapa dia telah terjatuh kepada syirik akbar? Lianna manidda'a anna ma'allahi khaliqa fahuwa musyrikun syirkan akbara. Karena dia telah dia menganggap idda'a menganggap. Karena dia telah menganggap bahwa bersama Allah ada pencipta yang lain. Ada khalik, ada pencipta selain Allah. Nah ini berarti keyakinannya orang musyrik Kalau penyembah orang majusi mereka yakin Tuhan ada dua Tuhan gelap dan Tuhan terang Tuhan terang, Tuhan api pembawa kebaikan Tuhan jahat, Tuhan gelap pembawa kejahatan keyakinan majus nah anda bukan pakai api pakai bintang berarti sama meyakini ada dua pencipta. Di samping Allah juga sang bintang yang bisa memberi pengaruh. Ini syirik akbar. Baik. Fahada ja'ala al-makhluqa al-musakhkhara khaliqa musakhira Berarti dia telah menjadikan makhluk yang makhluk itu ditundukkan oleh Allah. Makhluk tunduk kepada Allah tapi dia jadikan sebagai yang menundukkan. Makhluk yang ditundukkan oleh Allah malah dia jadikan yang menundukkan. Bayangkan. Sungguh ini adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syiriknya akbar. Baik, maka bagi seorang yang membaca ramalan-ramalan bintang terus yakin keyakinan yang batil kejadian yang menimpanya musibah-musibah yang menimpanya selalu dia yakini ini memang hubungannya dengan bintang saya ya karena dia bintangnya Leo atau bintangnya apalagi dia yakini karena memang saya lagi karena musibah bertepatan dengan bintang saya Nauzubillah min dalik. Tidak pantas. Yang kedua. Yang kedua, ilmu taksir jenis yang kedua, kalau tadi meyakini bintang itu sebagai pencipta kejadian-kejadian. Dia mendapatkan musibah yang menciptakan bintangnya. Iya. Sehingga diselamatin setiap hari kelahirannya. Supaya apa? Selamat. Anda menyelamati hari kelahirannya tidak akan bisa menyelamatkan diri Anda. Iya. Apalagi itu keyakinan-keyakinan yang tidak dibenarkan dalam Al-Qur'an karena yang menundukkan Allah itu adalah yang menundukkan wasakhara lakumun nujum yang menundukkan bintang-bintang. Justru bintang Allah yang menundukkan untuk kalian. Kok malah kalian yakini yang menundukkan diri antum adalah bintangnya. Yang kedua, jenis yang kedua. Jenis yang kedua barakallahu fikum ayyaj'alaha sababa yad'i bihi ilmal ghaib wa yastadillu biharakatiha wa tanaqulatiha wa takhayyuratiha ala annahu yakunu kada wa kada yang kedua ja'alaha dia jadikan bintang itu sebagai sebab sebab kalau tadi pelakunya ini sebabnya yadda'i bihi ilmal ghaib mengaku-ngaku mengetahui barang yang gaib. Berarti apa? Mengaku, menganggap, ngerti hal yang gaib. Wa yastadillu biharakatiha. Maka dia berdalil dengan gerakan-gerakan bintang. Ya. Wa perpindahan-perpindahan bintang watahayuratiha dan perubahan-perubahannya ala anahu sayakun kada wa kada akan terjadi demikian demikian bulan ini bulan Maret bagi Anda yang berbintang ini rezeki akan berpindah iya bulan April iya sekarang sepi, jangan khawatir. April akan ramai dagangannya. Masya Allah. Bagi anda yang bulan Maret ini sedang sepi asmaranya. Eh, naudzubillah min dalik. Sampai asmaranya diterka. <laughs> Akan pindah bulan Maret jadi bulan April. Ya. Terus dianggap perjadinya kejadian itu disebabkan perubahan bulan bintang. Ini berarti apa? Berbicara perkara gaib dari perkara ilmunya Allah. Dalam surat Luqman. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Tidaklah sebuah jiwa itu ngerti. Madza taksibu ghada. Apa yang akan dilakukan hari esok. Wa matadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Sebuah jiwa tidak tahu di negeri mana akan mati. Akankah dia mati di tengah jalan? Karena dia tiap hari naik motor. Ataukah matinya di rumah? Kita tidak tahu. Kok dia mengatakan kejadian ini Untung dan sial ini berkaitan dengan perpindahan bintang. Ini adalah berbicara perkara gaib dan ini termasuk perkara yang barakallahu fikum menunjukkan di anak najma fulan soro kada wa kada. Kata Syekh bahwasanya bintang fulan akan terjadi demikian demikian. Misla ayakul seperti orang mengatakan hadal insan satakun hayatuhu sakoan. Orang ini yang berbintang ini hidupnya akan sengsara. Liana wulida binajbil fulan. Karena dilahirkan pada bulan itu. Bulan. Kalau istilah orang sekarang bintang Leo, bintang Gemini, Wahada hayatuhu satakun sa'idah. Orang ini hidupnya akan bahagia. Kenapa? Di'annahu ulida bin najmi fulan. Karena dilahirkan buntang fulan. Fahada ini ittakhada ta'allumun nujum wasilah. Ini berarti mempelajari ilmu perbintangan sebagai wasilah sarana untuk apa? Lidia ilmil ghaib untuk ngerti mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib apa hukumnya apa hukumnya orang yang ngaku-ngaku kejadian yang akan terjadi wa ilmal ghaib kufrun Ngaku-ngaku kejadian nasib seorang yang akan terjadi bahagia atau sengsaranya kufrun. Ucapan yang kufur. Mukhrijun anil millah. Dikeluarkan orang itu dari agama. Di Allah Ta'ala yaqul. Karena Allah berfirman. Dalam surat An-Naml 65. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله Katakan wahai Muhammad Lihat Nabi supaya menyampaikan Perkara yang penting La ya'lamu Tidaklah mengetahui Man fis samawati wal ard Siapa saja yang di langit dan di bumi al-ghaib dari perkara yang gaib illallah kecuali Allah. Hanya Allah yang tahu perkara-perkara yang gaib. Naam, yang di langit, yang di bumi tidak ada yang tahu. Sekalipun jin sekalipun. Sekalipun bangsa jin, mereka tidak tahu ayuhan nas lihatlah ketika bangsa jin ditundukkan oleh Nabiullah Sulaiman bekerja bikin priuk sebesar telaga iya. masuk ke dasar laut ngambil mutiara kerja Nabi Sulaiman duduk di kursinya mereka terus bekerja dan bekerja ternyata apa yang terjadi Ternyata Allah Ta'ala wafatkan Nabiullah Sulaiman. Falamma qadayna alaihi maut. Tak kala kami putuskan. Kepada Nabiullah Sulaiman kematiannya. Ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah Ternyata tidak ada yang menunjukkan kepada jin. Jin-jin tidak pada ngerti. Mereka terus bekerja tidak tahu. Tidaklah menunjukkan atas wafatnya Nabiullah Sulaiman illa dabatul ard kecuali binatang-binatang bumi yang memakan kursi apa e, kaki kursinya rayap Iya. Falamma kharra bayyanatil jinnu allau kanu ya'lamunal ghaib. Setelah terjatuh benar-benar Nabiullah Sulaiman wafat. Kalau seandainya lihat, kalau seandainya jin ngerti yang gaib, malabisu fil azabil muhin. Tidak mungkin mereka terus-menerus dalam keadaan demikian. Ya. Fil azabil muhim. Maksudnya dari surat Saba ayat 14 ini jin tidak ngerti hal yang gaib. Lalu kenapa kalian bertanya kepada para dukun-dukun yang katanya ngerti yang gaib? Nasib untung seorang saya mau jago Pak Dukun atau Pak Kiai atau Pak Ustad. Panggilnya Kiai Ustad sama. Kalau dia tukang nebak ngeramal nasib orang, diramal Dengan ilmu ramalnya itu. Oh, kamu jago aja. Pasti jadi. Kenapa, Pak? Namamu cocok berakhiran no. Hmm. Namanya diterkak. Kelahirannya, bintangnya pas sesuai dengan nomor urut. Iya. Diming-iming. Iya. Maharnya berapa? Nah, kalau sudah jadi aja. Ternyata demikian. na'udzubillah min dalik Maka berhati-hati. Ini termasuk perbuatan yang tercela karena mengaku-ngaku nasib sial dan untung seseorang dengan ramalan bintang tadi. Jangankan jin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang terbaik pilihan Allah Khalilullah itu saja tidak mengetahui yang gaib. Allah katakan kepada nabinya dalam surat Al-An'am Ayat 50. Kul katakan Muhammad. Katakan wahai Muhammad, la aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamul ghaib. Katakan Muhammad. Tidaklah aku mengatakan kepada kalian di sisiku simpanan-simpanannya Allah dan tidak pula di sisiku itu ilmu gaib wala aqulu lakum inni malak tidak pula aku mengatakan kepada kalian saya ini apa malaikat rasul adalah bashar manusia mislukum yuha ilaih orang yang diberi wahyu saja jadi kalau bercerita akan terjadi Hasan akan memperbaiki mendamaikan umatku ini terjadi itu adalah berita dari Allah suatu saat Nabi sholat di masjid sholatnya pakai sandal karena lantainya lantai pasir sahabat juga pakai sandal lantainya pasir dan Rasulullah SAW biasa sholat pakai sandal di masjidnya suatu saat beliau sholat maka tiba-tiba di tengah sholat nyopot sendale ditaruh di samping. Sahabat di belakang lihat Nabi nyopot apa? Sendal. Dicopotlah sendalnya. Kenapa dicopot? Rasul dinyopot. nyopot. Tidak tanya apa hikmahnya, mau lagi sholat. <laughs> Datanglah berita dari Jibril bahwa di apa namanya? sandal di bagian bawah ada apanya? najis. Maka Nabi diperintahkan untuk nyopot. Kalau ngerti yang goib, Nabi tidak mungkin nyopot di dalam sholat wassalallahu ala nabi Muhammad. Wa akhiru da'wana dan insyaallah taklim pada hari Ahad. Ustaz Saiful, insyaallah di masjid ini pak dadur Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi